sahlan wa marhaban bikum atas kehadiran antum semuanya barakallahu fikum di tempat kami yang tentunya dari berbagai macam wilayah solusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tentunya tujuan kita sama tujuan kita sama tentunya dalam rangka mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kita sama-sama saling mendahului untuk meraih sesuatu yang lebih baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan syukur wa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun setelah itu tentunya ada beberapa hal yang Tentunya kami akan sampaikan terkait acara daurah Islamiyah ini yang akan disampaikan sebagai pemateri Al-Ustaz Muhammad Umar Asyad Hafidhul Ta'ala yang beliau tentunya sebagai orang tua kita pembimbing kita nah yang insya Allah akan membawakan materi sebagaimana yang telah tercantum dalam pamlet terkait dengan pembahasan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala demikian pula terkait dengan ISIS dan Syiah yang insya Allah akan disampaikan secara berurutan. Adapun untuk acara yang akan kami sampaikan yang tentunya sebelumnya kami juga mohon maaf kepada para ikhwan sekalian atau umahat dan semuanya apabila nanti selama keberadaan antum wa antuna semuanya di tempat kami ada kekurangan-kekurangan dari berbagai macam sisinya Mohon dimaklumi. Mohon dimaafkan. Dan tentunya kami juga tetap membuka saran atau kritikan yang membangun. Ikhwan Terkait dengan daurah yang insyaallah akan diselenggarakan tentunya untuk badal asyar sebagaimana yang telah disusun Setelah mungkin kata sambutan ini badal asar tidak ada atau mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan ada tausiah dari al ustaz Abu Ibrahim Abdurrahman untuk memberikan tausiah setelah ini kemudian adalah pun ba'dal maghrib ba'dal maghrib kita akan memulai sebagai sesi sesi yang pertama Ba'dal Maghrib sesi yang pertama dengan Al-Ustaz Muhammad Umar Asyad Hafizullah Ta'ala insyaAllah Kemudian dilanjutkan sesi yang keduanya Malam ini Dengan beliau juga melanjutkan Ba'da Isyamnya insyaAllah sesi yang kedua Sehingga tentunya Barakulah Fikum antum wa antumna semoga bisa sabar untuk menghadiri sesen satu atau sesen yang kedua untuk sama-sama kita bermajelis mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berharga dan juga Taalukah kami ingatkan untuk antum wa antuna semuanya untuk membawa kolam pena alat tulis tentunya yang kami maksud buku tulis dan pensil untuk menunjukkan kesulitan kita di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Pak Luma kami ucapkan semua khairan kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, terselenggaranya acara daurah ini kami ucapkan jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kita usahakan. Lelahnya kita, capeknya kita, tenaga kita, apapun materi pikiran kita. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semua agar apa yang kita usahakan memberikan nilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang anak pribadi bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua di dalam terselangganya acara daurah ilmiah ini mungkin ini yang anak bisa sampaikan barakallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh